Aba Muhammad Nikilah bulan Muharram bu Sampai sering bulan Muharram niku juga disebut badane utawi yoyone bocah yatim. Tapi juga wong Jawa onten sing mastani jarene wulan suro niku <gasps> wulan sing kramat. Jarene wulan suro niku wulan sing sakral. Jarene wulan suro niku wulan sing angker. Saking angkere wulan suro sampai wong barang gawe ora ulih nang wulan suro. Nang wulan suro arep mantenan ora ulih. Arab mangkhitani putane ora entuk bangun rumah nang wulan sore ya ora oleh pokoke anggere hajatan duwe hajat pokoke nunggu ngasih serampunge wulan suro berarti anggere ana wong hamil arep babaran nang wulan suro Kekon nunggu ngasih sawise wulan suro ya Bu ya Masya Allah berarti bayi ini nggone nunggu ngasih berngosen <laughs> maaf ibu bapak saya tidak menyalahkan adatnya orang Jawa justru wong Jawa gue pun duwe keyakinan ketika setiap melangkah gue ono petunge bahasa Jawane jere ono itungane Gini ku niate wong Jawa ketika akan melangkahkan aktivitasnya ben boten salah melangkah bentan tansah pikantuk ridhoni pun Gusti mulane kenging nopo anggere wulan suro niku biasane ono adat sing jenenge sedekah laut ya sedekah bumi leres nggih sing caket segara jenenge sedekah laut sing adoh saka segara jenenge sedekah bumi nun sewu Pak Lurah mriki wana mulia ontang sedekah bumi nyong takon Pak Lurah <laughs> Nggih, sewu Pak Lurah. Mriki wonten sedekah bumi? Uh, berarti sami kali teng Cilacap. Niki nuwun sewu lho Bu, kula cerita budayane wong Jawa tapi niki dimaknai di dalam dakwah wong Islam. Islam itu penuh dengan budaya, tapi Islam niku udu budaya. Sedekah laut, sedekah bumi, biyen asline wong sedekah laut. Oh ya, air air air pucuk pucuk pucuk pucuk. pucuk. Masya Allah pepok lengkap nih kita mana mulia anak sodanya apa orang gue pak <laughs> ya jebatan buatan cekap matur non sangat Ning barokah gune satian ya pak Mungkin-mungkin rezeki ini lancar, dikampilakan gune usaha, puta-pute sing soleh lan soleha, iso ngerti keadaan wong tua Allahumma sedekah laut sedekah bumi sing asli niku mbiyen karo nyembelih kebo niku asline lho Bu Kena apa kok harus nyembelih kebo? Ternyata kebo niku lambange kebodohan. Ini bukan kebetulan. Tapi niki memang makna saking anane sedekah laut sedekah bumi. Kebone ku lambange wong bodho. Mulane ana unen-unen wong bodho longa-longa kaya ora kaya semut. Aneh anggar kaya semut, Bu. Wong bodho longa-longa kaya semut ora pas. Sepindah ora pas yang kedua semut podo-podo kewan cilik, tapi semut lambange wong pinter. buktinya nyata. Semut angger ana upah setunggal, uh gotong royonge luar biasa. Ngasih dheweke junjung ora kuat kanca sanak sedulur nang omah diundangi kabeh kon padha melu gotong royong, Bu. Mikulah guyub rukune semut. Bahkan semut anggar agi melaku diperhatikan Agi melaku pun ketemu karo kancane pada salaman. Jantuk niku pada salaman takun kabar kesehatan. sehati walhamdulillah waras. Ora dipites menungsa. <laughs> melaku tok kadang dipites menjenengan Bu. Semut podo podo kewan cilik tapi semut lambange wong pinter ning beto kali kebo kebo tah kewan gede tapi kebo niku lambange wong bodoh kebo sak mana gedene kalah kali bocat cilik kelas loro SD kebone digeret yang sawah kebone manut nang sawah tengah hari kon geret meluku kebone ya manut sing duwe kebo dikirim kebone ra diwe ya meneng bae wis keselepot-lepot nang sawah gudul kali ditilem-tilem nak ora protes bu masih kancane dhewek disembelih pun nyedake ra protes merga memang kebo niku lambange wong bodoh mulane wong sedekah laut sedekah bumi sing sedekah laut gone nyembelih kebo maaf endas kebone niku dilarung Dilarung niku dibuang teng tengah segara, maksude wong sedekah laut kowe lagi buang kebodohan. Sing sedekah bumi maaf ndas kebone niku dipendem. Niki maksude lagi mendem kebodohan. Karena wis mlebet tahun baru Hijriah, maka sifat kebodohan niku kon dibuang. sifat sirik iri dengki pamer sombong gemete ku minter kementu sumugi kumayu gumagah lan sak panunggalane dibuang sing adoh dipendem sing jero dene dadi wong sing kupama munggo ing agama Allahumma nikulah jane makna saking para wali mbiyen gone ngontenaken acara adat selamatan niku maksude ngoten niku Mulane wong syukuran juga gawe sing jenenge tumpeng. Leres nggih? Nun sewu, mriki wonten tumpeng Pak Lurah? Nyong takon Pak Lurah. Priwe ja. <laughs> Nun sewu, Bu. Tumpeng niku bentuke kerucut. Kain nopo bentuke kerucut mergo niku nggambaraken gedhe nang ngisor tapi lancip tenginggil. inggil. niku tumpeng menggambarkan ngisor niki menungso urip teng alam donya iki kon wajib ngibadah urip niku mergo pusat titik sing siji madhep teng dhuwur ken tansah eling kali Gusti. Mulane ternyata tumpeng niku duwe makna nek metu sing mempeng. Kula ulang, tumpeng niku maknane nek metu sing mempeng. Mulane lawe tumpeng jumlahe pitu. Maksude ben manungsa pikantuk pitulungane Gusti. Mboten sembarangan tumpeng niku. Ternyata ada tumpenganiku adalah mengadopsi dari Al-Quran surat Al-Isra ayat bolung dosok. Geniku berisi tentang dungonipun kanjeng Nabi ketika beliau badai berhijrah saking Mekah menuju Madinah menika kanjeng Nabi antuke berdoa Duh Gusti Allah berikanlah saya masukan sebenar-benarnya masuk keluarkanlah saya sebenar-benarnya keluar dan berikanlah saya kekuasaan agar saya mendapat pertolongan ternyata tumpenganiku mundut saking Al-Quran geniku beliau kanjeng Nabi ketika badai berhijrah menuju Madinah atau kendonga nyuwun dimasukkan sebenar-benarnya masuk keluar dari sebenar-benarnya keluar karena kita niki sampun lebet tahun baru Islam kita sudah keluar dari tahun yang kemarin dan kita niki masuk ke tahun yang baru kita ngibadah berdoa agar kita mendapat pertolongan pun Gusti Allah jadi orang-orang yang beruntung Yeniku kehidupan sekarang lebih baik dari kemarin dan kehidupan kita yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Allahumma Allahumma Bu Bu saya buka tahu Pak Lurah Mendel mawon. Ternyata Pak Lurah niku lagi batin karo kecap-kecap. Gede kecap-kecap ngeten. Uh, Subhanallah ternyata mumpuni asline ayu banget ya. Sane Pak Lurah lagi batin ngaten tapi cuma di dalam batin. Nese Pak Lurah kula tesi selikur tahun. Esi kencur. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sahabat niku tangleteng jeng Nabi, Bu. Ayul a'mali ahabu ilallah ya Rasulullah Amal nopo sing paling dicintai Gusti Allah Duh kanjeng Nabi Kanjeng Nabi menjawab Amalan sing paling dicintai Gusti Allah Yang pertama adalah As-salatu ala waktiha Salat tepat pada waktunya. Bu, bu, sholat niku ibadah sing ora kena ditawar. Benten kali puasa, kali zakat, kali haji niku tasik kena ditawar. Contohnya poso Ramadan. Mbah Putri, Mbah Kakung kok ragane wis ora kuat puasa, maka puasane menika tesih kena ditawar kanti membayar fid fidyah tapi kalau sholat janji esi urip esi nyawane esi sombekan maka wajib melaksanakan sholat. salate kali cuma nangadek orang mampu yo kali lungguh Lungguwi wis ora bisa salate ya karo turun gone turun carane miring madhep kiblat mujur ngalor miring wis ora mampu salate kali melumah melumah ora kuasa Solatnya pake bahasa isyarah Solatnya pake bahasa isyarat kedipan meripat dari niat kedip takbir kedip fatihah kedip kedip bisa ora mampu. Lah niku nembe dicoli beras. <laughs> Wingi teng Cilacap, Bu. Ki ana rame-rame. Gara-gara ana wong sedo gak pernah salat, nggone pengumuman teng mik masjid ngeten. Inna Innalillahi wa inna ilaihi rajiun pengumuman ijol beras wong sak desa ki geger Masya Allah ini sembarangan iya, iya pancen sih dijoli beras tapi kan disolati nawi sampai ke kedipan meripat kau sanggup janji esyurit esionon nyawane esi sambekan dan dia masih sadar maka sholat dikerjakan di dalam hati bahkan saking pentingnya ibadah sholat sampai Imam Al Ghazali antuke matur as sholatu rasul ibadah roksun roksun ini artinya kepala as salatu ra'sul ibadah Sholat niku adalah Pokoke segala ibadah Sholat niku kepalanya segala ibadah Kengin apa salat digambarakan dengan kepala? Bu Bu Karena ternyata kepala kita adalah organ tubuh yang sangat penting Saking pentingnya niki sirah sampai wong foto KTP sing dipoto ki sirahe. Nyong ngasih godol umur selikur tahun seprene urung pernah tumun nana wong foto KTP sing dipoto bokongi kuwi ora Beriki Mriki wonten Pak Lurah. <laughs> Angger soleh dadi rame. Bahkan begitu pentingnya ini kepala sampai kita orang yang paling berpengaruh teng desa Mulia sampai disebut kepala des kepala desa maaf udu dengkul desa orang yang paling penting teng sekolah sampai disebut kepala se kepala sekolah maaf udu udel sekolah Bahkan kita bisa disebut menungsa merga anasirae. Bukti nyata, Bu. Tengah wengi Pak Lurah kerawuan tamu. Anas sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune apa anak tamuran anasirae, Bu? Aja sok tahu. Barang dibuka lawange ternyata tamu ne Pak Lurah maaf nun sewu. Samparane buntung. Nun sewu astone yo ya buntung mergo cacat dari sejak lahir. Ketika Pak Lurah merisani ada tamu model begitu, pasti teng Pak Lurah dipersilahkan masuk teng lebet disukani unjukan disukani daharan bahkan mungkin teng Pak Lurah disukani sodakuan. Mergo napa Pak Lurah melas teng tiange lan memang Pak Lurah orangnya sangat dermawan. Pak Lurah loman mana pembuatan? Loman mana pembuatan? Angger pancen loman jajal kotek titeni nambahi sanguku apa Makasih. <laughs> Ning beda cerita tengawengi Pak Lurah kerawuan tamu ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka klawange ternyata tamune Pak Lurah sikile genep loro astone lengkap kali tapi dal tekan gulu sirahe ora nana kaya ngeteng Pak Lurah lawange ditutup malih jebret Pak Lurah mlebet kamar terus ngeloni ngeloni ngeloni siapa ya ngeloni ngeloni ah ngeloni bantal guling aduh merasa pak lurah nun sewu pak lurah pak lurah pun tersinggung nggih pak lurah mangke gampil pak lurah amplope kula bagi dua nggih pak lurah amplope kula isine Sallu Nabi Muhammad. Nikulah gambaran saking pentingnya sholat bu. Maka saking pentingnya sholat, monggo masjidnya, musolanya, ayo dimakmurakan. Nun saya Pak Lurah, mereka warna mulia onten masjid. Nyong Pak Lurah. <laughs> Masjidnya sing paling caket sebelah pun di Pak Lurah. Ah sebelah mereka. kuburannya sebelah pundi? Lo kok tertakon, Pak. <laughs> Nuwun sewu, Bu. Bangun masjid kambil, Bangun musola kecil. Mergo napa piantun wana piantun piantune sugih-sugih Allahumma. Tapi memakmurkan masjid memakmurkan musola ini yang jadi PR kita bersama. Masjid Taya, apik mewah magrong-magrong. Magrib-magrib pasti petengan. Barengan anak sing ngaten bocah cilik kurung sunatan. Ini suara raka karuan Alafar akbar alafar akbar. Barengan akbar ala akbar. Barang untuk bocah sing ngaten, Bu. Niko subuh Sing adan kan Mbah Kakung. Masyaallah wis suarane ampeng. Untune gari loro. Jane Mbah Kakung adane karena longso. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. as khairum minan naum. sholat iku luwih becik ketimbang turu ning blas ora nasing mangkat Hmm, salatu khairum minan naum. Salat iku luwih becik ketimbang turu ning blas ora ana sing tangi. Bareng gelem ana sing tangi malah sing tangi. Barange. Eh. Dia tepuk tangan maksudnya apa? Aja salah paham. Sing dimaksud sing tangi barange geniku sing tangi sing tangi ayame. Ah, sing tangi barang ayame. Aja salah paham. Barang bak aku ngadan ibu-ibu teng dalon sami nggugah bapane ken sami wungu. Pat-pat. Wis subuh, Pak, subuh. Ah, imbu Subuh. Imbuh, imbuh. Akhirnya Mbak Kakung ke masjid bare adan ki tingak tinguk. Kok sepi? Akhirnya Mbak Kakung kali ngentosi jamaah sinambi puji-pujian. mereka nonton puji-pujian, Bu? Mbak Kakung puji-pujian. Ayo sholat jamaah ganjarane langkung kata hmm, hayo sholat jamaah derek dawu rasulillah puji yang ngasih jam 5 seprapat tetap orang ngasih mangkat akhirnya mbak aku menipu puji-pujian berubah jadi pengumuman saudara-saudara kianggere ini lima menit maning ora pada tegah akon sholat dewek Tiga menit kemudian Alhamdulillah Onten sing mangkat Ternyata sing mangkat cuma seblindi anu padha bae Mbah Kakung. Akhire temaji tenguk-tenguk tiang anu kaki-kaki kabeh. Senembe do kita kali sing lagi puji-pujian. Hmm, hmm. Masya Allah kajine. Lagi dening masjid sepi ya. Anu nang apa kajine? wala kang nah tomong ke masjid mung dweke nyong karo rika lah terus harap kau priwe kajine aja bingung kang ala yang esuk ke masjid ditol bae Jare masjid kan ditol menaman, tapi sanes masjid wanah mulia, masjid mriko. Cilacap Ngarane masjid aku pak, Oh, jadi masjidku sepi ketularan masjid kene. Oh, memper. <laughs> sanes masjid Cilacap, sanes masjid Pemalang, masjid mereka Amerika. Ame Ame Ameriki, Amerika. ngarani wong liya. <laughs> Sallu Nabi Muhammad. Monggo mumpung diparingi kesempatan Kan ora ngerti Bu, ngesuk engko asyurip apa ora? Allah menika ngangkat nyawa kita saking gampile. Maka kula panjenengan sedaya saestu mudah-mudahan tansah kaparingan umur-umur ingkang manfaat Allahumma. Kula gadah cerita, Bu. Cerita teng jamane sahabat Abu Bakar. Ceritane kados niki, Bu. Wekdal niku, Bu. Tenggene camane sahabat Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia wafat maut alias mo mati melemudar modele wong wana mulia Bareng sedo niku mayite dirumati kaya dene mayi jaman sakniki. Ya ditusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu dilebetaken kasuraga. Ibu ngertos kasuraga? Kasuraga niku keranda mayit. Keranda mayit cara mriki napa? What? katil katil katil oh bahasane mriki mandan kaya bahasa Inggris ya Bu ya katil katil katil cara wong Sunda nggone nyebut niku pasaran cara wong kebumen nyebute bandosan cara wonosobo nyebute kerendok cara piantun Jawa Timur nyebute pendusok Cara wong Kalimantan nyebute geyongan. Tapi Ono Tegal perbatasan Pemalang gue ngarani gue kurungan batang. Pertama kali kula mireng aku ya kaget, masya Allah bahasaku kasar nemen. Ujar kula sing paling kasar ki wong Cilacap. Tapi Ono sing kasar ki ngarani kurungan batang. <laughs> coro Cilacap kasur raga. Kasur niku tempat, raga niku badan. Dados kasur raga niku tempat go badan sing wisa ora ono nyawane. Niku coro Cilacap. coro Cilacap kasuraga cara Wana Mulia disebut katya. Bareng moyite dilebetaken katil. Ketika badhe disolati, ujug-ujug dumadakan katile obah banter banget, Bu. Kayonge mayite urip maning. Penasaran sing badhe nyolati dibukalan iku katil. Mbareng katile dibuka temenan, Bu. Mayite lagi uget-uget kados niki. Tambah penasaran sing badai nyolati dibukalah niku kain kafan. Mbareng kain kafan dibuka kapan terjadi saudara-saudara? Omala gol. Emangnya maite pal-palan. bareng dibuka kain kafane ternyata teng sak lebeting kain kafan ana ula gede banget lagi lilit awake si mayit lagi nyokoti gulune wis ngasih sampai kerongkongannya Masya Allah geger sing badhe nyolati akhirnya padha mlayu golet gebung ngertos gebung pentung Barang podo nyepeng pentung persiapan Arab gebuk niku ula. Ternyata ula nih bisa ngomong kayak menungsa. ula nih ngomong ngeten, "Eh, manusia Lulu pada menggebukin gue emang gue salah apa sama Lulu pada? Wow, ternyata ula nih ula Jakarta. Saya pada ngebuk kaget. Subhanallah, laula kok sampai bisa ngomong kayak menungsa sing bener baik. Ulane jawab, cocok. Ternyata ulane ketularan mamane boy. mamane boy jenenge siapa, Bu? Macan. Mama cantik. Apal nemen ibune. Pantesan ne wajahe kotak. Anu senang nonton TV. iya, aku bisa ngomong kayak manungsa mereka aku ula tutus sembarang ula aku ula utusane Gusti Allah eh ula sampai aja salah paham aku harap gebuk sampai mereka sampai niki lagi nyokoti gulune niki mayit emange mayit iki waktu lagi uripe <gasps> salah apa marang sampean eh menungsa aku dipunutus dening Gusti Allah kon nyokoti gulune niki mayit mergo mayit iki waktu lagi uripe <gasps> krungu adan ora gelem sembayang Jadi aku dipunutus dan ego setelah kon nyokoti gulune iki mayit ngasih tekane dina kiamat. Ternyata neku mayit dicokoti ula gede banget. Mereka rikala uripe kurung wadan ora gelem sembayang. Jadi sapa wonge yang wana mulia kurung wadan ora gelem sembayang sesuk matine cokoti ula gede banget. Lah niki ngomong-ngomong wis jam pira? Soale mbok ngasih dicokot tunda. Aku ora tanggung jawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kanjeng Nabi memberikan resep kepada kita kalau ingin dicintai Gusti Allah as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya niku amalan yang pertama Yang kedua Amalan sing paling dicintai Gusti Allah adalah Wabirul walidaini Bekti hormat bagusi marang wong tua sak keloro Masya Allah ibu bapak Ternyata tengah alam dunia niki tidak ada satu kemewahan pun sing iso gantekaken kasih sayange wong tuwa kali putra-putrine. Maka kula sumerep putra-putri niki anak yatim-yatim piatu nggih Bu Luar biasa. Walaupun nun sewune orang tuanya mungkin sudah tidak lengkap. Jarang Bu lare niku saged mendel ngeten niki niku jarang. Monggolah dipirsani mawon. Laris seumuran ngeten iki niku nun sewune sepet cicilan banget, Bu. Niku teng kula ngaji teng pundi mawon. Laris sementen iki masyaallah lagi senengnya pelayon, ketawilan, berisi dan sebagainya. Tapi ini membuktikan saking santunan panjenengan, saking perhatian wong tua dan perhatian masyarakat luar biasa anak-anak kita khususnya contoh anak yatim ini adalah suatu bentuk didikan agama dari masyarakat dan pengasuhnya mudah-mudahan saya stay itu jadi anak yang soleh dan solehah Allahumma lo kadang nun sewu lo bu lare nih niku maaf nih, lare yang tidak didasari agama dari sorot matanya itu udah kelihatan dan orang anak yang didasari agama dari akhlaknya itu duduknya maupun pun ketinggalan ndak geser sama sekali orang ketawilan karo kancane niki pertanda bahwa memang anak yang didasari dengan agama niku lebih berkualitas daripada yang tidak niku itu ibu bapak mergo nopo dia pun sampun mikir itu pasti dewa pun berpikir ngata niku bahwa memang beliau menikop orang tuanya sudah tidak lengkap dia punya kesadaran aku nangke ke kudu kepriwe dan akhlak saya bagaimana walaupun masih anak-anak tapi pemikirannya sampun dewasa dari cara tatapannya mohon benten ibu bapak niku itu maka di dalam kita mendidik anak monggo kita ajarakan prihatin tentang putra putri kita sekalipun jenengan piantun sugih sekalipun jenengan orang yang berada tapi ketika didik putra putri kali priatin maka insya Allah anak kita pun lebih pengertian kali tiang sepuh ibu ibu mulane kanjeng Nabi titi pesen kali wong tua akrimu auladakum wa ahsinu adabakum faminhum hidyatun ilaikum Putane panjenengan amanah saking Gusti Allah ken dididik di kula wentah bene dados lare soleh solehah Allahumma Allahumma mergo bocah canasan iki mboten didasari agama uripe sembrono Poro-poro lare camasan iki ngerti pegawean Betul bu Boli sekolah pada nonton TV Penonton TV-nya kele HP Waya sore ceklane motor nganggo katok semenek kemanyel banget rasane ujar ujare ayu dewek se kemlaten apa Dinantina pamer kempol pamer pupu ujar-ujar deketos di pupuk aku yang di pupuk ibune bu kata bobo bu tapi buatan pamer ke. pamer kali karena dewek-dewek ibu aku yang di pupuk karo pindeleng pupuku langkai dulu mayatku mahal harganya ibu bapak Justru wanita berjilbab, wanita berhijab namanya wong wadon berpendidikan karena kita sudah tahu aturan dan kita tahu batasan. bensen karo jaman biyen. Mbak Putri nganggo kemben member karena durung ana klambi. Kimbang nggih. Pesan iki saking mapore jaman wis badhe dahar napa? Roti hamburger, roti susu, roti keju, roti bolu, tinggal pilih yang Anda mau, sempenting duitnya ana sing go tuku. Saking warna-warna darah yang damang sana ini, menungsa bingung ada pangan apa. Mulanya sumantau mangan kong gini, bubuk. Jane ke semantok bingung arep pangan apa dadi mangan batang. Baju warni-warni modele, eh. model kupu-kupu sampe model kampret niku wonten. Masih seniki buah be pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan. Durian pada kelambenan, bahkan aku melebaring warna mulia, aku wana cecek pada jaket. sederhana lan luar biasa nasi cecek ke podo kaketan langgala seniki cecek ke podo kaketan tapi kaya ngopo cecek ke wong wadah marara di bronco mulanya aja heran seniki ake cecek ke wong wadah pada dipangan pangkret berganti pangan kampret siki ake bayi ora gelem nusuk karo mama Pak dokter Pak dokter saya kok air susu saya tidak bisa keluar Jangan bingung Bu, saya akan memeriksanya. Barang diperiksa Pak Dokter matur, "En ini ternyata ceceknya mambu bako." Dia dokter macam apa? Ngerti-ngertinya no cecek mambu mbakku Aja salah paham. Maksudnya Pak Dokter niki ibu-ibu sing khusus lagi podo nusoni. Ya nusoni si nusoni monggo, tapi akhlaknya pun kudu dijogo. Wong kadang-kadang nang tempat umum nang pengajian maklawer baik. Maaf itu sangat menyiksa bapak-bapak bu. Mulane tanggone Al-Qur'an dijelaskan minimal 2 tahun seorang ibu menyusui anak. Tidak hanya sekedar penyaluran asinya mawon, tapi saestu-estu akhlak dari seorang ibu pun dijogo dari bahasanya, tingkah lakunya, ibadahnya, ucapannya, bahkan seluruh kelakuannya niku kada dijogo supaya iso pembentukan jiwa raga ya anak yang baik. Allahumma Masya Allah ibu bapak bener-bener lari zaman seniki orang ngerti sopan santun. Boro-boro duweni adab. Kadang-kadang maring wong tua kaya ringkan sana dewek, Nggih Bu masya allah bocah zaman seniki boro-boro ngerti dua ini isin. Wong bulan Ramadan jarin lagi puasa, jarin lagi nunggu beduk buka puasa gue nunggu karo udud. Niki kepriwe ceritane? Yo nuwun sewu Ibu Bapak. Ternyata lari-lari jaman saniki tapi sanes lari mriki lari mriko nyolangi tadoh Bu. Tidak didasari agama uripe sembrono. Niki dinten Ahad Bu. Leres nggih? Dinten Minggu bocah lagi padha prei liburan. Sak dawane dalan kula mangkat ngaji ngantos dugi mriki. Masyaallah. Allah lanang wadon lanang wadon sauran kula bahkan sauran adine kula lanang wadon padha bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel lengket e permen karet ini bonceng-boncengan pada ceklan ngisor bang bangkekan hah ceklan ngisor kekan si ceklan opo dalam toe-toetan Mulane aja heran senikiake bayi pada dibuang teng pinggir dalan. Kata bayi pada dibuang nang kali. Ake bayi pada dibuang nang sampah tong. Eh sampah tong. Tong sampah maksudnya Bu. Saking seru saya aku ngasih kebablasan sampah tong. Kiwingnya anak kejadian Bu bocah SMP. SMP 14 tahun Bu. Maaf nih kinun sewu hamil di luar nikah saking stres yang bocakan pikirannya labil bu barang bayinya lahir akhirnya bayinya dibuang nang sampah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli tapi kan aku orang ngapusi bu kenyong ceritanya nyata Mulane kanjeng Nabi titip pesen akrimu auladakum wa ahsinu adabakum faminhum hidyatun ilaikum. Putane panjenengan adalah amanah saking Gusti Allah dididik dikulawentah dene dados laris saleh salihah Allahumma titipaken kari Pak Kyai ken sami ngaos ken sami ngaji nun sewu eh, Pak Lurah mriki wonten tepeki nyong takon Pak Lurah Sebelah pun ditepeki nih Pak Lurah. Oh sebelah mereka onten, sebelah mereka nggih onten. Kuburane sebelah pundi? Moko tertakun pe. <laughs> Mulane benjang teng alam kubur sing dintentene wong ton iku dongane bocah soleh-soleh kah, Bu? Biyen ana syair dina malam Jumat ahli kubur tilik ngomah nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah ora diparingi ngusap dodo mrebas mili mule nyang kuburan kudung tangan tetangisan Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Dino malam Jumat ahli kubur tilik ngomah nyuwun paringi wacan Quran sakalima kalimah ora diparingi ngusap dodo mrebes mili Muli nyang kuburan kudung tangan tetangisan Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Masya Allah nelangsane wong tua Ketika ngertos putra-putri ingkang sampun digedhekaken sampun di rumat wis dididik ora gelem bekti karo wong tuwa, tiang sepah niku teng alam kubur rasane nlongso Maka ketika anak wis dididik, wis digedhekaken, wis digulawentah, kok anak menika ora manut? Niku dusalah wong tuwa. Justru niku salah anak itu sendiri maka ketika kelak dipun sewuni pertanggungjawaban orang tua ditanya bagaimana jenengan antuket dipun titipi anak sampun saya didik dan sudah saya gulawentah kenapa anak anda tidak menurut maka itu setuju salah kula karena kula sampun didik semaksimal mungkin ternyata sing tanggung jawab itu anak piamba, anak itu sendiri di hadapan Gusti Allah. Tapi dengan satu catatan sebelum ajal mencabut nyawa, sedurunge nyawa niki oncat saking jasad maka tidak ada yang namanya orang tua gugur didik anak niku boten nonton maka jangan sampai orang tua meniko beni putus asan didik putane ayo sing semangat dene putra putri kita iso manfaat soleh solehah bekti karo wong tua Allahumma Allahumma Sholat tepat pada waktunya Bekti karo wong tua Dan amalian yang ketiga yang sangat dicintai Gusti Allah adalah wal jihadu fi sabilillah berjuang teng dalane Gusti Allah berjuang niku kata carane jenengan teng mriki jenenge lagi berjuang kudune sek aktivitas lagi liburan lagi plesir karo sanak sedulur karo putra putrine sing kudune nyambut gawe tapi jenengan rawuh teng mriki niki jenenge jihad lagi ngurip-urip agamane Gusti Allah didik putane pun jenenge jihad sampai nyambut gawe kolek duit teng dalan sing diridoni dening Gusti Allah itu namanya jihad lagi berjuang teng dalane Gusti Allah maka selagi kita mampu selagi kita menika saestu tesi awak sehat ojo ngasin de pikiran sing elek Ayo kita semangat antuknya nyambut gawe, semangat ikhtiar kanggo sanggung ibadah kudu ngibadah nggo golek duit tapi golek duit nggo ngibadah kan ngaten nggih Bu maka mudah-mudahan duduknya kita memiliki saestu itu untuk manfaat lan barokah Allahumma ngomong-ngomong pun jam pinten nih Bu jam jam kali oh jam kali jam kali waktu Indonesia warna mulia oh datus teng warna mulia niku jamnya mundur Oh, berarti warna mulia pada pinter. Pinter gone ngapusi. Jam kali badhe ditrasaken apa mboten? Ditambahin apa mboten? Jane aku ya bingung, Bu. Arep diterusno mbok dicokot tunda. Ora diterusno mbok amplopku dikurangi. Hah, aku bingung. <laughs> ngapuntan, kula niki anu bocahe seneng glewean mbok pilih niki ngajine kok ana guyonane ya mugi-mugi guyon kanggo ibadah Allahumma kawe tau Pak Lura ya kecap-kecap Pak Lura ngeten niki Masya Allah mumpuni bocah kok lenjeh nemen Sewu Pak, sewu Bu. Kula niki anu dasare kados niki Bu. Jane aku wis diomongi nang bapake aku. Aku ora lelenje-lenje. Jane sonten nika aku termasuke wis rada tobat. Tapi kadang-kadang kumat. Nah ya kok buangger ora lenje naroli akeh. Ora oleh jamaah maksudnya Salu ala Nabi Muhammad. Ngapunten lo niki ibu saya lho niki anu memang karakternya senang kelewean Bahkan tang Indosiar pun saya seperti itu. Sederenge tang Indosiar pun saya pun begini. Sesampunnya tang Indosiar saya pun seperti ini. Tidak ada yang berubah Ibu Bapak. Alhamdulillah saya belajar ngisi pengajian di panggung seperti ini dari sejak kelas 3 SD antos joge Sabriki. Dari sejak saya umur 8 tahun sampai alhamdulillah sekarang saya genep selikur tahun. Panyuwun kulong gih muki muki Allah memberikan amanah sampai akhir hayat menikut dan saya pun bisa jaga amanah sarang-sarang kali panjenengan Allahumma. Maka makin nikah nasing takon, Angger Pak Lurah si bujang mumpuni wis bojo apa urung? Hahaha. <laughs> <laughs> Ya, pertanyaan yang sangat susah dijawab. Jujur lawan alhamdulillah jangankan bojo, pacar nyong pera duwe, Bu. Bukannya nyong promosi. Bukannya nyong ora payu. Ora promosi anak, sing antri kuwi pirang-pirang. Gari milih sing bujang ganteng kayak pelintang anak. Yang sedang-sedang saja ada Sing putane Pak Yai wonten, sing putane pejabat nggih wonten, sing pejabate nggih wonten. Malah masalah wis bojo nglamar nyongana, Bu. Dan saya akan dijadikan yang kedua. <laughs> bukannya kita pilih-pilih, bukannya kita niki wong angel juga tidak. Sepindah Allah belum memberikan jodoh yang kedua memang saya belum mencari. Kenapa urung golet? Kepri warap golet pacar wong dina dina kembulane karung tua-tua. <laughs> ya alhamdulillah aku jadi ketularan tua. Ya ana manfaate alhamdulillah aku jadi sedulure kathah menawi jenengan kersa seduluran kali kula Bu. Kersa napa mboten? Mudah-mudahan kita seduluran sing iso manfaat dunya akhirat Allahumma. Maka wingi rame kabar Jarene kroniki arep uli wong Purbalingga, Arab uli wong Brunei Darussalam, Arab uli wong pengusaha batu bara. Malah niki sekerame kabar jarene aku lagi menjalin hubungan dengan seorang pejabat. Nyemikir, "Hah? Apa Pak Lurah Mulia?" Kalian Pak Lurah, ojo diambil hati. Kalau kali sinten mau niku caket, Bu. Siapapun orangnya yang mengikrorkan saudara saya, kita jaga seduluran sampai akhir hayat kita seduluran. Niku niat kulo Niku saya istri Bu Bapak. Saya tidak pandang bulu. Bu sukih, bu melarat, bu pinter, bu bodoh, sapa ngisi mengikrorkan sedulure kulo lan jaga tali silaturahim sampai kapanpun seduluran. Niku prinsip kulo Maka nun sewu kalau pejabat niku kata. Malah akhir-akhir ini saya sedang diisukan dengan menjalin hubungan dengan seorang bupati. memikir, mikir, hah apa bupati ketoprak apa? <laughs> Biasa memang nun sewu kalau pejabat itu silaturahimnya nggak kelihatan orang. Soalnya mbok ngasih dikira politik ngaten niku. Kalau bupati niku biasanya datang ke rumah niku jam 2 subuh, jam 4, jam 3 sampai kadang sholat subuh berjamaah. Tapi nggih mboten kepanggih kula, kepanggih kali bapak biunge kula. Mergo memang saya jarang sangat di rumah. Jangankan ketemu dengan adik saya, saya ketemu dengan orang tua saya mon jarang, Bu. Paling telepon kali SMS mawon. Karena memang kita tiap hari niku teng perjalanan. Mungkin niki kula nembe ngisi saking Comal, saking lapangan jati diri. Saking jati diri Comal kula pindah teng mriki. Saking mriki kula pindah wonten ing Tumbal Comal. Memang tiap hari saya ngisi pengajian tiga panggung, empat panggung. Apalagi kalau kita sedang di luar kota, teng Jawa Timur, Jawa Barat, kalau lima kota, berarti lima hari kita tidak pulang. Apalagi teng Kalimantan, teng Sulawesi, teng Sumatera, teng Riau, teng Batam, teng Jambi, teng Palembang, teng Oku, teng Sampit, teng Riau. Kita sampai berhari-hari tidak pulang. Maaf bukan pamer, cuma informasi. Memang informasi kalau pamer gue bedanya tipis. Sewu. Maniki ada bocah seneng klewehan. Saumpamane iki kok ngajine kata guyonane ya muki muki guyon kanggo ibadah Allahumma. Niki mawon kula nembe wangsul saking Brebes subuh mangkene iki kula jam sekawan dugi griyo Dari rumah tadi saya jam tujuh, Persis dugi teng Comal jam tu, eh, sepuluh, saya langsung naik panggung. Maka nginjang pagi kula langsung mangkat malih teng Palembang. emang tiap hari saya begini alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan saya sehat jenengan sehat sakit ibadah sarang-sarang temargine Gusti Allah Allahumma. Mau ngasih dicokot tunda. Aku khawatir. Maka mudah-mudahan sana sudah sakit pinanggian mali sakit ngawas sarangan mali Allahumma keluarga besar Jamiah Uswatun Hasanah dan seluruh muslimin muslimat wonten ing wana mulia wonten ing Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan kita semua yang hadir di sini ditetepaken imane ditetepaken islame ditetepaken ihsane kapar sehat panjang umur umur ingkang manfaat maslahat dunia dumugi akhirat dipun kabul sedaya hajat kapar sehat panjang yuswa dados piantun ingkang ahlul ibadah ngibata ingkang istiqomah kabar zuriyah keturunan sonik lan solihah minjang pungkasan kesang husnul khotimah amin, amin Allahumma amin aja kondurin ampun kesala jengkar Alit samangke doa akan diimami kalian Mbah Kiai Kangge rasa tim saya karena saya seorang santri, monggo dhatipun pimpin kalian Bapak Kiai. Saking kalau cekak semanten rumiyin, it altu mugi akhir kekiraan kelepatan kawula, Kalau nyun agung samudra saming kang ageng. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.